wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Dalam pertemuan-pertemuan telah lewat sebutkan tentang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman pada para malaikat, kemudian beriman tentang para nabi dan di situ tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga syafaat demikian juga tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga tentang Al-Quran adalah kalam Allah demikian juga tidak boleh untuk kemudian memberontak kepada pemimpin kaum muslimin Kemudian juga nuhibbu ahlal adli wal amanah mencintai orang-orang yang adil dan amanah. Dan begitu ahlal jawr wal khianah membenci orang-orang yang jahat dan berkhianat. Demikian juga tentang permasalahan alam kubur, keimanan terhadap arwah, tentang roh yang disebutkan roh kaum muslimin adalah di surga. Dan kalau Allah berkehendak untuk kemudian dia di alam kubur ataupun di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tetapi secara asal adalah ruh orang yang beriman adalah di surga insyaallah demikian kemudian kita juga menyebutkan tentang apa yang dibawakan oleh beliau tentang alam kubur kita beriman adanya adab kubur bagi orang yang dia itu berhak demikian juga nikmat di alam kubur bagi orang-orang yang beriman. Berikutnya masih dalam bahasan keimanan terhadap hari akhir. Qala rahimahullah ta'ala wa nu'minu bil ba'thi wa jazail a'mali yaumil qiyamah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya adalah dan kita beriman terhadap al-ba'ts yakni kebangkitan, hari kebangkitan nanti pada hari kiamat wajazail amal dan balasan amalan-amalan baik amalan baik ataupun amalan jelek baik amalan soleh ataupun yang tidak soleh yaumal kiamat pada hari kiamat berikutnya kita beriman terhadap hari kebangkitan dan termasuk pun iman yang enam al imanu billah malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal dari khairi wa syarihi keimanan yang kalimah beriman terhadap hari akhir diantaranya adalah hari kebangkitan. Demikian juga balasan amalan-amalan. Wal ardi wal hisab, ard menampakkan amalan-amalan tersebut, timbangan-timbangan amalan ditampakkan. Amalan-amalan orang-orang yang baik akan ditampakkan, amalan-amalan orang yang bermaksiat juga akan ditampakkan. Wal hisab, demikian juga kita beriman terhadap hisab, hitungan amalan kita. Wikiratil kitab, demikian cukup pembacaan dari kitab-kitab di lembaran-lembaran, tulisan-tulisan, amalan-amalan, ya amalan soleh ataupun yang tidak soleh. Wa thawabi wal iqab, demikian juga thawab, pahala, balasan bagi orang-orang yang beramal soleh wal iqab dan hukuman, siksaan. Kalau orang kafir maka kekal di dalam siksaan api neraka. Adapun apabila dia muwahhid yang melakukan dosa besar, kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak untuk menyiksa mereka, mereka disiksa tetapi tidak kekal. Demikian juga wasirat wal mizan. Beriman terhadap sirat yaitu jembatan. Demikian juga al-mizan yaitu timbangan. Sungguh oleh Al-Imam Ibn Abi Is taala ketika menjelaskan tentang apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi bahwa kita beriman terhadap hari kebangkitan dan seterusnya. Al-imanu bil ma'ad mimma dalla alaihi kitab wa sunnah. Keimanan terhadap al-ma'ad hari kembali tempat, demikian juga waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah dari apa yang menunjukkan padanya Al-Qur'an, Alkitab dan sunnah. Wal akal wal fitrah. Demikian juga akal, demikian juga fitrah. Fitrah dari seseorang asalimah yang selamat, yang bagus. Jadi tujuan di situ Al-Qur'an, demikian juga hadis, demikian juga akal, demikian juga fitrah yang selamat. Wa Allah subhanahu anhu bi kitabil aziz Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dalam kitabnya wa qama dalil alaih dan Allah tegakkan dalil atasnya. Wa radda ala mungkirihi fi qawlihi surat Al-Qur'an dan Allah membantah orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari hari akhir. Di kebanyakan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ya demikian. Dan keimanan terhadap hari kebangkitan ini ya bagaimana terhadap hari akhir ini banyak yang mengingkari dalam hal ini banyak yang menyelisihnya <clears throat> sebutkan oleh beliau An-Nabiyya alaihissalam, salam kulluhum al-iman bila semua para nabi mereka sepakat demikian juga apa yang diajarkan oleh para nabi mereka sepakat terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala fa inal iqrar bi rabbi am bani adam karena menetapkan terhadap adanya Rob, adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, Rob itu adalah apa? Yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Keyakinan seperti ini adalah umum di Bani Adam, hampir semuanya mengimani dalam hal ini, mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan. Demikian juga memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh Bani Adam. Bahwa fitri dan itu adalah suatu yang fitrah tidak ada yang mengingkari. Kulhum yukiru birob. Semua yang meyakini adanya Rob, adanya Allah Subhanahu Wa Taala. man anada kafirun kecuali yang mengingkari kecuali yang mengingkari itu siapa? Seperti Fir'aun. Jadi bisa ditulis bahwa semuanya itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan alam semesta. Hampir semuanya. Yang namanya keturunan Bani Adam keturunan Nabi Adam alaihissalam semuanya meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan dalam semesta ini, memberikan rezeki, semuanya meyakini. Kecuali orang-orang yang membangkang seperti Firaun. Bikilah bil iman bil yomil akhir. Ya, berbeda dengan keimanan terhadap hari akhir. Demikian disebutkan. Adapun keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala hampir semua yang meyakini. Berbeda dengan beriman kepada hari akhir. Aina mungkirihi kathirun. Maka semuanya yang mengingkarinya itu banyak. <coughs> Coba di zaman kita kita perhatikan. Kenyataan orang-orang ateis banyak sekali, tidak mengenal Allah. Ya di Cina itu keyakinan mereka kita sebutkan apa yang terjadi. Satu miliar lebih <coughs> mereka mengingkari adanya ilah Tuhan istilah mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa agama itu secara umum menurut mereka agama itu adalah candu. Suatu yang merusak. Jadi mereka berusaha untuk menghancurkan agama secara umum. Karena orang kalau sudah terkena keyakinan terhadap agama, maka menjadi malas dan semisal itu. Menganggap bahwa agama itu adalah candu. Suatu yang jelek. Bisa dilihat. Mereka tidak meyakini adanya Allah SWT ateis. Ya, demikian mengingkari adanya hari akhir. Bagi mereka mungkin reinkarnasi dan sebagainya setelah mereka. Atau mungkin datang mereka yang namanya kehidupan di dunia ini sudah selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Jangan dikira suatu yang sedikit banyak, berjuta-juta, ratusan juta. Ya. Demikian, mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga benar dikatakan oleh beliau di sini. Yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu jarang sekali sedikit. Kecuali orang-orang yang anada, ya, ini orang-orang yang membangkang Firaun atau istilah mereka Namrud, raja yang ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada begitu Ketika dia mengatakan alam tara ila di haja Ibrahim fi rabbi an atahu lanul. Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit Qala ana oh, Ya. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu melakukan perdebatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan sungguhnya Robku Allah subhanahu wa taala itu yang menciptakan dan yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau anak uhi umid, aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bagaimana menurut dia itu? Menurut dia yang namanya menghidupkan dan mematikan itu adalah datangkan dua orang. Dua orang, satu dibiarkan hidup, satu dibunuh. Nah, menurut dia namanya mematikan dan menghidupkan seperti itu. Ini akal yang yang pendek. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya ketika dia mengatakan, kalau anakku anahu umid, kalau Ibrahim Ibrahim wa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masrik fa'ti biha minal maghrib wa di kafar. Kemudian Ibrahim mengatakan dengan debat ya ucapan yang lebih dari itu. Sungguhnya Allah itu Subhanahu wa taala ya Rabbku bisa mendatangkan matahari dari arah masyrik, dari arah timur, terbit dari timur. Ya. Maka buatlah dia itu terbit dari arah barat. Babu itu tiga kabar. Maka dia orang kafir itu tidak bisa menjawab, tidak bisa. Ya, ini orang-orang yang membangkang seperti ini adalah cuma sedikit. Anda pun mengingkari tentang hari akhir. Fa'inna mungkirihi kasirun. Mengingkarinya banyak. Di zaman kita ini banyak. Punya akal-akal, ya cerdas-cerdas juga. Tapi tidak mengimani adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mengimani adanya hari akhir, dari kebangkitan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi benar ya apa yang beliau sebutkan di sini. Sungguh yang mengingkari tentang hari kebangkitan ini adalah sedikit, adalah banyak. Mungkirihi kathirun banyak. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lima kana khatimu al-anbiya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu adalah khatam khutam anbiya akhir dari para nabi. Nabi Muhammad kan akhir dari para nabi dan sudah lewat termasuk akidah. Ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling akhir tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dan yang meyakini bahwa ada setelah nabi itu nabi yang lain maka kafir. Sudah lihat bahasanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu adalah akhir dari para nabi. Wa kana qad bu'itsa huwa ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala antara beliau dengan sah hari ke, hari kebangkitan hari kiamat itu adalah kahata ini seperti dua ini Nabi mengisyaratkan dengan apa mengisarkan dengan jari <clears throat> telunjuk dan jari tengah. Dekat, dekat sekali. Ya. Maka bayana tafsila al-akhirah bayanan. Maka Nabi SAW karena beliau adalah yang paling akhir dari para nabi dan beliau dengan hari kiamat itu sangat dekat, maka beliau menjelaskan hari kiamat itu tafsil al-akhirah. Ya perincian tafsir dari hari akhir itu bayanan penjelasan la yujad fi syai'in min kutubil anbiya yang tidak didapat dari buku-buku sebelumnya dari para nabi. Karena Nabi itu adalah yang paling akhir sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan penjelasan tentang hari akhir dengan penjelasan yang detail. Tidak pernah disebutkan nabi-nabi sebelumnya. <coughs> ya, demikian. Wal Quran bayana dan nafsi idal maut. Al-Quran menyebutkan kembalinya jiwa itu ya ketika mati. Demikian juga ketika seorang itu tidur, <clears throat> maka Allah mengendaki untuk kemudian Allah memegang dari ruh kita. Kalau Allah kendaki kemudian ketika kita bangun, ya dalam keadaan sadar lagi. Adapun kalau kemudian Allah mengendaki untuk kemudian mati, ya maka dicabut ruh tersebut. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu kembalinya jiwa ketika dihitung mati. Wa ma'adal badan indal qiyamah al-kubro. Demikian juga kembalinya badan ketika di kiamat yang besar semuanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya demikian. Jadi kita beriman terhadap hari hari kebangkitan. Termasuk dari rukun iman dari hadis Abu Hurairah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya dari Imam Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'birni 'anil Islam." Kemudian Pak "Fa'birni 'anil iman." kabarkan aku tentang iman qala antum minu antum minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir <clears throat> wal qadari khairi wa jelaskan di situ demikian juga ayat-ayat yang lain <clears throat> jadi kita beriman terhadap bil ba'tsi terhadap hari kebangkitan adapun beriman terhadap hari kebangkitan yang lebih detail lagi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an <clears throat> tentang ditiupnya sangkakala ataupun terompet dan dia itu berupa korn, berupa tanduk yang ditiup oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil. <clears throat> Disebutkan di dalam Al-Qur'an <clears throat> di surat Az-Zumar. Bisa ditulis bahwa yang benar ditiup sangkakala atau trompet itu ada dua kali. <clears throat> Ibnu Katsir belum menyebutkan di dalam tafsir beliau yang tafsir Ibnu bahwa tiupan itu ada tiga ya sudah ditulis bahwa yang benar malaikat Israfil yang di, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> untuk meniup sangkakala hanya meniup dua kali. Dalilnya adalah ayat yang ke-68 di surat Az-Zumar. Ya. Jadi tiupan hanya dua saja. Malaikat Israfil meniup sangkakala dua kali saja. <clears throat> Aswab nafkatan. Yang pertama, yang pertama adalah naful maut ditiup kematian, ini tiupan kematian, semuanya meninggal. Ketika terjadi hari kiamat, semuanya meninggal. Ya, sembilan demikian. Yang kedua adalah nafu soik ma'abbas. Yaitu apa? Ditiupkan dalam keadaan pingsan bersama dengan itu semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih tersisa ya, kemudian semuanya pingsan, semuanya mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua saja. Ya, jadi yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Semua dibangkitkan di padang masyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Az-Zumar. Wa nufiqa fis-sur ayat yang ke-68. Wa nufiqa fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dua saja. Wa nufiqa fis maka ditiuplah fis ya trompet yang berupa koran berupa tanduk. Fasaika man fis samawati man fil ard ila man Allah. Maka pingsan segala sesuatu siapapun yang di langit-langit demikian juga yang di bumi. Ila man Allah kecuali Allah kendaki Ini malaikat yang yang mulia itu. Kemudian mati juga. Ini yang pertama. Tsumma nufiqa kemudian ditiup trompet tersebut ya ukhra ditiupan yang yang lain itu yang kedua. Faidahum yang turun maka tiba-tiba mereka pun berdiri dalam keadaan melihat. Dengan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dua saja. Ibnu <clears throat> Katsir beliau ya ini salah dalam beristihad. Beliau sebutkan di sini wayang ya'muru ayam fakha fisur ukhra wa an-nafwatu salisah nafwatul ba's. Ya, kemudian memerintahkan untuk meniup ya di tiupan yang lain dan dia itu adalah dia itu adalah tiupan yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan. Walalam yang benar adalah tadi. Ya, tiupan cuma dua saja. Ya demikian. <clears throat> Kemudian juga sebuah oleh Ibnu wa taala hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, kemudian juga hadis yang Allah sebutkan malaikat meniupkan sangkakala Ya, kemudian mereka semua dalam keadaan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat. Kemudian ya disebutkan oleh sebagian ulama tentang tartib ya tartib atau urutan-urutan kejadian-kejadian di hari kiamat. Setelah dikumpulkan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di situ tidak ada hadis yang Nabi menyebutkan urutan-urutan secara apa? Secara ya ini detail. Tetapi dari situ para ulama menyebutkan bahwa urutan-urutan hari kiamat yang diawali dengan alam kubur sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiallahu anhu yang dimana lima muslim ya ketika waktu itu Utsman bin Affan radhiallahu anhu menguburkan jenazah kemudian beliau menangis sampai kemudian ya jenggot beliau dalam keadaan penuh dengan air mata kemudian bertanya salah satu dari orang sekitarnya yaitu Hanif Maula Utsman Waktu itu dia mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" "Ya Amirul Minin, wahai Minin. Orang kemudian beliau mengatakan, "Sami itu Rasulullah SAW." Aku mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan, al kubur awalu manazil akhirah." Alam kubur itu adalah pertama kali dari retetan-retetan, yakni hari kiamat. Ini diawali dengan alam kubur. Itu retetan-retetan. Tapi mereka menyebutkan para ulama bahwa alam kubur <coughs> kalau dia itu sebelum ya Sebelum ditiupnya sangka kali yang pertama, mereka tidak masukkan. Jadi diawali rentetan atau urutan-urutan ya kejadian hari kiamat itu dengan apa? Dengan padang mahsyar. Setelah ditiup ya sangkakala yang kedua. Ya demikian. Ya bisa ditulis di sini disebutkan oleh para ulama di antaranya saya Saleh al Husain beliau menyebutkan di syarah Akidah ya ada 12 urutan dari urutan-urutan hari kiamat. Ini termasuk bisa kita katakan kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sejak mereka di padang mahsyar sampai kemudian masuk surga dan neraka. Ada 12 urutan. Yang pertama bisa ditulis. <clears throat> yang pertama adalah yaqulu yaqumuna fi ardil mahsyar. Mereka semua yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang itu mukallaf mereka dikumpulkan oleh Allah di padang masyar. Nah, ya, bisa ditulis. Yang pertama adalah mereka berdiri berkumpul di padang di padang masyar. Hadis banyak, hadis Abu Dzar, Al-Ghifari, Ya, ketika mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang dia itu sampai keringatnya itu sampai di dadanya, ada yang tidak ya tidak terkena ya dari keringatnya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Demikian juga hadis sabatun yudilum rafidini la dilla Ada tujuh jenis manusia ya yang mendapatkan naungan naungan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan mereka itu naungan naungan yang Allah ciptakan ketika mereka berdiri di padang mahsyar ada tujuh jenis manusia ya imam yang adil dan sebagainya itu ya ini yang pertama berdiri di padang mahsyar di arosot arosot al qiyamah arosot itu seperti apa kalau di suatu rumah itu halaman halaman rumah yakni eh, suatu padang ya padang yang sangat luas sekali. Disitulah mereka berdiri. Ini yang pertama. Jadi pertama adalah mereka semua berdiri di padang masyar. Kemudian yang kedua adalah ketika sangat lama mereka berdiri di padang masyar, rafa'allahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamah. Yang kedua adalah kejadian berikutnya adalah Allah jadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga. Telaga nanti di padang masyar. Ini kedua, kejadian berikutnya adalah kalau ciptakan di padang masyar itu telaga. Ini telah lewat pembahasan di di dalam akidah tauhid. Ya telaga Nabi sallallahu alaihi siapa yang dia itu meminumnya tidak pernah haus setelahnya. Kemudian juga disebutkan yang pertama kali meminum adalah orang-orang orang-orang Yaman. Ya, orang-orang Yaman itu menunjukkan keutamaan dari orang-orang Yaman. Kemudian orang-orang yang dia itu melakukan kebitahan diusir dari telaga Nabi sallallahu Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Asyafatul utmah. Yani ketika lama di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Ini yani syafaat al-utmah. Ketika waktu itu mereka mendatangi Nabi Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak mampu, kemudian mendatangi Nabi Nabi Nuh, demikian terus berikutnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya mereka menyebutkan kesalahan mereka masing-masing, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT mengatakan irfa' ra'sak. Ya. Isfa' tu syafa'. Is'al tuqtah. Angkatlah kepalamu. Ketika Nabi kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa mengatakan angkatlah kepalamu. Ya. Kemudian berikan syafaat, engkau akan diberikan kesempatan berikan syafaat. Kemudian mintalah kamu akan diberikan. Nah ini, ini kejadian yang ketiga. Asyafa al Ya, asyafah al-Uqmah. Demikian juga keutamaan orang me, me, me, menjawab azan ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ini diantaranya mendapatkan syafaat Nabi SAW di, di padang masyar ini yang asyafaatul ini kejadian yang ketiga <clears throat> asa ayub asaka maka maqama mahmuda di surat al-kahfi di eh, surat al-isra yang disebutkan ini kejadian ketiga jadi pertama tadi berdiri padang masyar mereka lama sekali kemudian diletakkan di situ teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatul Kemudian yang keempat adalah ardul akmal, Ditambahkan amalan-amalan seseorang. Ya, ditambahkan amalan kebaikan mereka, demikian juga ya amalan-amalan kejelekan mereka, apa yang mereka lakukan di waktu itu. Setelah itu yang kelima, ya, yang kelima setelah ditambahkan amalan mereka masing-masing, yang kelima adalah al-hisab. Adanya hisab di antara mereka dihitung amalan-amalan yang mereka lakukan dari amalan kebaikan, demikian juga amalan-amalan kejelekan mereka. Kemudian yang keenam adalah tata suhuf. yakni dibentangkannya yakni suhuf lembaran-lembaran catatan-catatan amalan mereka. Ya, setelah dari hisab dihitung, kemudian ya ditampilkanlah dari catatan mereka itu. Kalau kita mungkin rapor misalnya tampakkan catatan amalan mereka ini. <clears throat> Di antara mereka ada yang mengambil dengan apa? Dengan tangan kanan. Ya, di antara mereka ada yang mengambil dengan tangan kiri. Fa amma kita utiya kitabahu bi yaminhi fa yaqulu kita apa? Kita kitabiyah. Demikian juga yang lain. Ya. Fa amma utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa suburo. Ada pun orang yang dia mengambil catatan amalnya itu wara'a dhahri di belakang apa? Di belakang punggungnya. Adapun ayat yang menyebutkan ya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang diberikan catatan amal ini dengan dengan tangan kirinya, naudzubillah dia mengambil dengan tangan kirinya. Maka dikumpulkan para ulama dengan ayat yang tadi, yaitu apa? Dia mengambil dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Tidak ada di situ perselisihan di antara dua ayat ini. Adapun orang-orang yang dia itu baik, dia mengambil dengan tangan kanan. Adapun orang-orang kafir, dia mengambil dengan tangan kiri, kemudian mengambilnya di di belakang punggungnya. Ini. <clears throat> Jadi yang keenam yaitu apa? Dibentangkan di situ lembaran-lembaran. Mereka mengambil catatan amalan, amalan mereka ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah hisab liqatil ma'dirah. Nah, kalau ini berikutnya adalah hisab untuk memotong udur-udur. Ya, kalau ada udur disebutkan. Apa udur yang kalian kalian punya disebutkan di situ. Jadi yang pertama tadi hisab, ya kan? Kalau ini berikutnya hisab untuk menyampaikan di situ udur-udur, alasan-alasan yang mungkin ada pada mereka. Kemudian ya ini mungkin di situ ada orang-orang yang dia itu ya dari masa-masa fatrah tidak ada di zaman dia itu pemberi peringatan ya di zaman yang tidak diutus di situ rasul ataupun di satu tempat yang mungkin sekarang masih ada satu tempat yang tidak ada di situ pemberi peringatan mungkin di ya di daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada isu dakwah tidak ada adzan dan sebagainya ini hisab yang dia itu adalah untuk ya dihilangkan di situ udur-udur adapun kalau ada udur maka Allah Subhanahu Wataala menetapkannya sampai disebutkan ya orang-orang yang itu gila demikian juga orang-orang yang tidak ada di situ rasul atau semisalnya itu nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa untuk apa untuk masuk kepada api barang siapa yang dia taat pada Allah di waktu itu ya dari asabul fatrah demikian juga orang-orang gila yang dia itu masuk kepada api itu maka Allah izinkan dia masuk dalam surga yang kemudian dia menolak maka dia masuk di, di dalam neraka <clears throat> kemudian yang ke delapan berikutnya adalah mizan ya dibentangkan di situ mizan dihitung ya mizan itu sanul a'mal yang nanti akan ditimbang amalan-amalan nah yang berikutnya yang delapan adalah adanya mizan Adanya timbangan. Dan disebutkan timbangan di situ ya timbangan yang satu adalah timbangan kebaikan, kemudian juga timbangan, timbangan kejelekan. Kemudian diukur dari amalan mereka masing-masing. Dan nanti kita akan sebutkan apa yang ditimbang itu. Ya, yang ditimbang ada tiga jenis. Ya, insya Allah nanti akan sebutkan. Jadi yang kedelapan adalah dari urutan hari kiamat adalah ditimbangnya amalan-amalan. Kemudian yang kesembilan adalah tapi tawaif. Ya, penggolongan dari setelah mereka amalan itu ditimbang, maka mereka pun dibagi menjadi kelompok-kelompok. Ada di situ apa? Kelompok para nabi. Kemudian juga disebutkan orang-orang yang mati syahid, demikian juga orang-orang soleh, demikian juga siddiqun. Di antara dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar. Ya, wasiqal ladina Takau ilal jannati sumaro. Maka nanti akan dikiring orang-orang bertakwa itu dalam keadaan mereka itu bergelombol-gelombol. Sumaro bergelombol-gelombol. Ibnu Katsir boleh menyebutkan dalam tafsirnya ada orang-orang di dalam rombongan orang-orang di sholat. Ada dari mereka itu rombongan orang ahli jihad. Demikian juga ahli sedekah. Demikian juga ada itu rombongan para ulama. Ya mereka berombongan sendiri sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Demikian juga para nabi. Mereka berkelompok-kelompok. Musiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Ya ini berbondong-bondong sesuai dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing. Demikian juga secara umum mereka ada asabul yamin, kemudian asabul simal, ada pun ada juga ini al-muqarrabun. Demikian juga disebutkan ya <clears throat> di dalam ya surat as tentang masalah ini. Jadi yang sebenarnya adalah apa? Dibagi-bagi manusia setelah itu. Setelah adanya penimbangan amalan, maka dibagilah mereka masing-masing. Kemudian yang ke-10 adalah apa? Yudraf ad-dhulmah qabla jahannam. dibuat dibuat kegelapan sebelum ya, sebelum neraka jahannam. Dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat yang ke-13. Ya. Faduriba bainahum bisur lahu bab babun batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalil adab. Ya itu. Ya, yang ke-10 berikutnya setelah dibagi-bagi maka Allah SWT menjadikan di situ apa? Sur, yaitu suatu, suatu tembok. Dan kemudian Allah jadikan di situ kegelapan sebelum apa? Sebelum neraka jahanam. Dan Allah berikan di situ untuk orang-orang yang beriman cahaya. Ini yang ke-10. Demikian juga disebutkan bahwa di, di ya keadaan yang ke-10 ini Yumayyizullahu bainal mu'min wal munafik. Allah bedakan di waktu itu antara orang-orang mukmin demikian juga orang-orang munafik. Terbagi dari situ. Ya, orang-orang yang benar-benar mukmin dan orang-orang munafik. Ya. Qila waro akum faltami suro, faltami sunuro, faturi bainahum bisur. Demikian itu. Kemudian yang ke sebelas baru berikutnya asyirat, Ya, melewati mereka sirat itu jembatan. Maka di antara mereka ada yang berjalan dengan ya dengan kecepatan seperti petir demikian Nabi sebutkan demikian juga seperti angin demikian seperti orang yang itu menaiki kuda demikian juga yang semisalnya dan disebutkan hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi bahwa Nabi waktu itu mengatakan Allahumma salim salim ya Allah selamatkanlah selamatkanlah ya bahkan para nabi mengatakan Allahumma salim salim itu kejadian ada di sini ya ketika kejadian dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala asyirat Nah, inilah Baru kemudian terakhir yang ke-12 adalah yadkhulul jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga. Ini tingkatan yang yang terakhir, yang ke-12. Coba kita perhatikan di sini asyirat itu adalah sebelum ini. Ya, demikian juga sebelumnya lagi terpisah di situ orang-orang mukmin, demikian juga orang-orang munafik. Ya, demikian disebutnya <clears throat> Yang kedua, kedua belas tadi masuk ke dalam surga Nabi Sallallahu Alaihi Kemudian apa? Summa fukara al muhajirin orang-orang miskin dari orang-orang muhajirin. Kemudian fukara al ansar orang miskin dari orang-orang ansar. Kemudian setelahnya, ya dari para sahabat demikian juga yang setelahnya. Ya demikian disebutkan, ya disimpulkan tentang masalah ini. Disebutkan oleh saya Syekh di penjelasan beliau terhadap ya akidah tauhid ini. Kemudian sungguh oleh para ulama berikutnya <clears throat> tentang apa yang ditimbang. Ya, tadi kita sebutkan bahwa timbangan itu terjadi di urutan ke-8 tadi. Timbal, ditimbang di situ ya amalan-amalan manusia. Kalau kita lebih merinci lagi, semua para ulama, bahwa yang ditimbang, yang ditimbang nanti di mizan, timbangan nanti pada hari kiamat, dan itu timbangan itu berbentuk suatu zat, ya yang Nabi SAW mengabarkannya. <clears throat> yang ditimbang itu ada tiga jenis, bisa ditulis. Jadi alat itu salah satu anwa. Yang ditimbang itu ada tiga jenis. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW. Yang pertama yang ditimbang adalah apa? Yang ditimbang itu adalah badannya. Apa apa dalilnya? Ya kita mendudukkan sebagaimana dalil. Mungkin waktu itu Allah berkehendak yang ditimbang itu adalah badannya orang tersebut atau mungkin yang lainnya. Yang pertama yang ditimbang adalah badannya, al-jismu. Ya, badannya orang tersebut. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang dibawa oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-azim al qiyamah. Ini bisa ditulis. Dalilnya bahwa yang ditimbang pertama kali yang ditimbang itu ada yaitu berupa badannya. Badannya ditimbang. Bukan berarti orang yang badannya besar kemudian dia <clears throat> maknanya berarti kemudian dia menjadi orang-orang yang beruntung, bukan. Bahkan sebaliknya ini yang Nabi sebutkan. Innaula ya'ti ar-rajul asamin. Sesungguhnya akan datang seorang laki-laki yang dia itu asamin gemuk, al-adim sangat besar. Yaumal qiyamah pada hari kiamat ditimbang dia di mizan itu badannya. Ya, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tidak yakni sebanding ya, tidak semisal, tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap nyamuk. Ya, tidak seberat sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti orang kafir disebutkan, dia itu ditimbang sangat humuk sama sangat besar, sangat besar sekali dia. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala la yazinu indallah. Ya, tidak sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala janaha dengan sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk yang demikian ya ringan sekali. Badan besar gitu karena kafir tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini oleh para ulama mereka menyebutkan dari sinilah ada di situ yang ditimbang berupa apa badannya. Yang kedua adalah as lembaran catatan amalan dia itu yang ditimbang. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini dibawa Imam At-Tirmidzi, hadis yang masyhur. Yaitu ada di kitab Tauhid. Hadis apa itu? Hadis bitaqah. Hadis tentang apa? Kartu tertulis di situ kalimat syahadat la ilaha illallah. Karena itu sangat penting kalimat syahadat la ilaha illallah. Kita juga berhati-hati dalam permasalahan mengkafirkan seseorang yang sudah bersyahadat, ya, karena nilainya sangat tinggi di, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hadis Abu Hurairah radhiallahu Nabi menyebutkan, ya, al iman bid'un was syu'bah iman itu adalah 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Apa yang paling tinggi? Ya fa'la yang paling tinggi itu adalah kalimat syahadat la ilaha Ucapan syahadat yang dia ucapkan. Oleh karena itu kita berhati-hati. Karena itu cabang iman yang paling tinggi ucapan itu kalimat syahadat la ilaha Demikian juga di sini. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu yang dibawa dari Imam at Yang menjadi dalil bahwa yang ditimbang itu ya kadang-kadang berupa apa? catatan amal. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhallisu ar-rajula." Sungguhnya Allah Subhanahu wa akan menyelamatkan seorang laki-laki. Kemudian disebutkan ya ketika ditampakkan di situ amalan-amalan dia itu 99 sijilat. Fatu si sijilat fi fatin Dan diletakkan sijilat 99 itu sampai dia itu merasa hancur. Dia lihat dari dari depan dia sampai pojok pandangan dia itu semuanya amalan jelek dia. ini, Amalan kejelekan dia semuanya entah dia itu berzina, ya, kemudian mabuk atau membunuh atau ini dan itu. Pokoknya dia dapati dia sudah merasa hancur. Dia lihat dari depan dia sampai pojok itu semuanya itu ada jelek dia. Itu 99 sijilan. Diletakkan ya tulisan-tulisan amalan dia ini ya di kifah di salah satu dari uh, timbangan itu. Kalau kita kan di situ ada apa? e, neraca timbangan, kemudian ada yang tempat untuk meletakkan yang demikian. Maka diletakkan si jilat Dari sinilah dalil bahwa yang di bahwa yang dihitung itu adalah apa yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Ya. Wal bitabah fi kifatin kemudian kartu yang ada tulisan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan Allah waktu itu mengatakan, aku tidak mendolimi engkau sedikit pun. Engkau masih punya kebaikan. Kemudian diletakkan di situ kartu yang tulis di situ kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemudian disebutkan Fatashat asijilat ya terbang maksudnya itu menjadi ringan catatan-catatan amalan dia itu yang 99 ya lembar itu menjadi lebih ringan ya kemudian lebih, berat, lebih berat patus kalau yang kemudian berat di toko tersebut nah ini termasuk dalil apa bahwa yang ditimbang itu adalah suhuf lembaran-lembaran catatan amalan dia kemudian yang ketiga apa yang ketiga adalah amalan ya yang ditimbang kemungkinan yang ketiga itu adalah amalan itu dalil yang sangat banyak seperti surat <clears throat> ya eh, Al-Qari'ah disebutkan fa amma man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun ya kemudian juga di surat Al-Mu'minun juga fa amma man man mawazinu soal Al-Mu'minun itu disebutkan fa ulaika fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun Nah, ini semua dalil bahwa yang di yang ditimbang itu adalah amalan dia. Aman saqulat mawazinu. Barang siapa yang lebih berat timbangan amalannya itu, ya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Adapun yang itu lebih ringan timbalan timbangan kecelakaannya maka mereka adalah orang-orang yang khasyur dan rugi. Ya ini. Ini diantara uh, <clears throat> eh, penjelasan bahwa yang ditimbang nanti pada hari kiamat bisa dia berubah amalan dia. Bisa berubah yang pertama itu jasadnya, bisa berubah catatan amalannya, ya bisa juga berubah amalannya. <clears throat> Insya demikian kita membaca surah Al-Baqarah.